Alhamdulillah senantiasa kita manjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kemudahan dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan pada malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala salah seorang imam dari imam besar dari madhab Syafi'i yang merupakan madhab yang tersebar di tanah air kita. Kita lanjutkan yaitu tentang As-samak wal jarad idza mata fi ma'in fa innahu la Yunajis tentang bahwasanya ikan dan belalang jika mata jika mati kemudian terkena air maka air tersebut tidak ternajisi. Al Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah membawakan hadis dari Ibnu Umar an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uhillat lana maitatani wa damani Kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah dihalalkan bagi kita, bagi kami dua bangkai dan dua darah. Fa ammal maitatani fal jaradu wal hut. Adapun dua bangkai yang dihalalkan bagi kita yaitu belalang dan ikan. Wa ammad damani adapun dua darah fattihalu wal yaitu limpa dan hati akhrajahu Ahmad wa Ibnu Majah wa fihi dha'fun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya, dalam musnadnya dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dalam sunannya. Akan tapi kata Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah wa fihi dha'fun. Sanatnya ada kelemahan, ada rawi yang lemah. Karena ternyata hadis ini diriwayatkan dari jalan Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari ayahnya dari Ibnu Umar secara marfu'. Para ulama ya, ulama jar wa ta'dil menyatakan bahwasanya Abdurrahman bin Zaid bin Aslam adalah perawi yang lemah. Ya, beliau ini didhaifkan oleh banyak para ulama di antaranya oleh Ibnu Madini, kemudian oleh Nasa'i, ya, Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya. Oleh karenanya hadis ini adalah hadis yang lemah dan disebutkan oleh para ulama yang benar hadis ini adalah hadis yang mauquf, bukan hadis yang marfu. Sebagaimana perkataan Daruqutni dan Baihaqi dan yang lainnya. Bahwasanya hadis ini bukanlah hadis yang marfu tapi hadis yang mauquf. Jadi yang berkata uhillat lana maitatani wa damani telah dihalalkan bagi kita dua bangkai dan dua darah itu bukanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang mengucapkan lafal ini adalah sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Oleh karenanya Al-Imam Ibnu qayyim rahimahullah menyatakan bahwasanya hadis ini sanatnya hasan tetapi mauquf. Tetapi mauquf dari Ibnu Umar, bukan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jika telah jelas bahwasanya hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ini ternyata bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, maka Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan, meskipun diriwayatkan dari sahabat, tapi hukumnya hukum marfu, seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan ya kenapa? Karena sahabat mengatakan uhilla lana telah dihalalkan bagi kami. Dan tidak mungkin sahabat menyatakan demikian kecuali yang menghalalkan Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin sahabat mengatakan dihalalkan bagi kami, diharamkan bagi kami, kecuali yang menghalalkan dan mengharamkan pembuat syariat yaitu Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya para ulama menyatakan hadis ini meskipun mauquf bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tapi dari sahabat, maka hukumnya hukum marfu dan bisa dijadikan hujjah. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Kita perhatikan lafal dari hadis ini. Kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, "Uhillat lana maitatani wa damani." Dihalalkan bagi kita dua bangkai dan dua darah. Ini isyarat bahwasanya asalnya bangkai seluruhnya haram dan asalnya seluruh darah hukumnya haram. Ya. Karena dihalalkan berarti asalnya hukumnya haram dan ini benar bahwasanya bangkai dan darah asalnya adalah hukumnya haram. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul la ajidu ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa ayyakuna maytatan aw dama masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun." au fiskun uhilla ghairillahi bih. Katakanlah bahwasanya aku tidak mendapati dari wahyu yang diturunkan kepadaku suatu yang haram dimakan oleh orang yang hendak makan kecuali illa ayyakuna maitatan kecuali bangkai au damam masfuhan atau darah yang mengalir au lahma khinzirin atau daging babi fa innahu rijis sungguhnya hal itu merupakan kekotoran au fiskon uhilla ghairillahi bih atau ya sembelihan yang disembelih bukan karena nama Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita mengetahui bahwasanya asalnya bangkai hukumnya haram dan najis. Demikian juga darah. Darah hukumnya haram dan najis. Akan tapi di sana ada bangkai yang dihalalkan yang dikecualikan ya. Dua bangkai yang dikecualikan dihalalkan dan dua darah yang dikecualikan untuk dihalalkan dalam syariat Islam. Adapun dua bangkai yang dihalalkan kata Ibnu Umar fal jaradu wal yaitu belalang dan ikan. Jadi ikan meskipun kita dapati ikan tersebut sudah mati ya, kita dapati di laut sudah dalam keadaan terapung di air laut, maka tidak mengapa kita makan, tidak perlu kita menyembelihnya. Karena bangkai ikan laut hukumnya halal. Dan ini sudah kita jelaskan pada awal dari pertemuan kita tatkala kita membahas kitab Bulughul Maram di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu bahwasanya air laut itu suci dan mensucikan dan bangkainya itu halal untuk dimakan. Ada sebuah hadis yang menjelaskan tentang kisah yang menarik tentang para sahabat tatkala mereka dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala seekor ikan yang sangat besar tatkala mereka dalam keadaan kelaparan yaitu bangkai ikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Saya akan bacakan hadis tersebut. Dari Abi Abdullah Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, dari sahabat Jabir bin Abdullah. Beliau berkata, "Ba'athana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amara alaina Aba Ubaidah." Suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus kami untuk berperang melawan orang-orang kafir Quraisy. Menghadang ya ya kabilah apa kafilah-kafilah dagang orang-orang Quraisy Tatkala itu Nabi sallallahu Alaihi Wasallam menugaskan Abu Ubaidah sebagai panglima kami. Wazawadana jiraban min tamr lam yajid lana ghairahu. Akan tetapi ternyata tidak ada bekal yang dibawa oleh mereka tatkala itu. Hanya sekantong korma. Hanya sekantong korma padahal tatkala itu pasukan mereka berjumlah 300 orang. Ditugaskan hanya dibekali dengan satu kantong korma untuk menyerang orang-orang kafir. Fakana Abu Ubaidah yu'tina tamratan tamratan. Abu Ubaidah sang panglima, sang pemimpin, hanya memberikan kami seorang sebutir. Satu orang satu butir korma saja. Maka ditanyakan kepada Jabir, "Kaifa kuntum tasna'una biha?" Apa yang kalau kalian lakukan dengan sebutir korma tersebut? Setiap orang diberi sebutir korma. Kata Jabir, namusuha kama yamusu sabi. Kami hanya menghisap-hisapnya sebagaimana anak kecil menghisap-hisap. Thumma nashrabu 'alaiha minal ma'. Setelah kami hisap-hisap, kami minum air. Jadi air yang diminum yang banyak adapun kormanya cuma dihisap-hisap aja. Fatakfina yaumana ila lail. Maka cukup bagi kami dari siang sampai malam hanya sebutir korma yang dihisap-hisap tidak dimakan wa kunna nadribu bi وكنا نضرب بعصينا الخضط ثم نبله بالماء فنأكله apa yang kami makan kata mereka kata Jabir bin Abdullah kami mengambil dengan tongkat kami menjatuhkan daun-daun ada daun-daun yang kami dapati kering lalu kami basahkan dengan air lalu kami makan daun tersebut kami makan daun daun tersebut menunjukkan bagaimana kesulitan yang mereka hadapi padahal mereka hendak berperang kemudian kata Jabir Wantolakna ala sahilil bahar. Maka kami berjalan menyusuri pantai dalam keadaan lapar. Farufi alana ala sahilil bahri kahayatil kathibil dhaham. Tiba-tiba dikirimkan kepada kami, nampak kepada kami seperti bukit yang tinggi. Bukit yang besar, bukit pasir yang besar. Fa'atainahu fa'idha hiya al-ambar. Kami lihat dari jauh kok ada kayak bukit besar di pinggir pantai. Kami datangi benda tersebut ternyata benda tersebut adalah ikan yang disebut dengan ikan ambar. Fakola Abu Ubaidah, "Maitah." Kata Abu Ubaidah, ini sudah jadi sudah tewas ikan ini, sudah jadi bangkai. Ini menjadi menjadi perhatian kita di sini, halalnya bangkai ikan meskipun tidak disembelih, meskipun mati sendiri, meskipun tewas sendiri, maka boleh dimakan. Di sini Abu Ubaidah melihat ikan tersebut dan mengatakan, ikan inilah bangkai. Ya, karena kalau ikan sebesar ini, entah ikan paus atau ikan yang lainnya, kalau ikan sebesar ini tidak mungkin dia main-main di pinggir pantai. Dia kehidupannya di tengah di tengah laut karena pantai tidak mencukupinya. Tapi karena dia sudah mati, maka terbawa oleh air laut sehingga akhirnya tersandarkan di pinggir pantai. Ikan tersebut namanya ikan ambar. Akhirnya Abu Ubaidah agak ragu dia mengatakan maitah, bangkai. Kemudian dia berkata lagi, la bal nahnu rusulu Rasulillah. Akan tapi kita ini adalah utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fi sabilillah dan kita sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa qad turirtum fakulu dan kalian sudah dalam keadaan terdesak maka makanlah. Jadi Abu Ubaidah pun masih ragu tentang halalnya bangkai ikan laut. Sehingga namun dia bersihat dia mengatakan kita sekarang dalam keadaan kesulitan ya tidak punya makanan, korma hanya kita isap-isap, kita hanya makan daun. Meskipun sudah bangkai, kita dalam keadaan terdesak, maka silakan silakan makan. Apa kata Jabir bin Abdullah? Fa'akomna alaihi syahron. Kami pun di situ sebulan penuh makan dari ikan ambar tadi. Ada riwayat yang mengatakan setengah bulan, ada yang mengatakan 18 18 bulan. Ya. Ada 18 hari. Ada yang mengatakan setengah bulan, ada yang mengatakan 18 hari. Intinya ya sekitar dua minggu lebih mereka makan dari ikan tersebut. Kata Jabir bin Abdullah, Wa nahnu thalathu mi'atin hatta saminna. Dan kami jumlah kami 300 orang. Kami makan terus ikan tersebut sampai kami pun gemuk. Kata yang tadinya makan daun kering dibasahin kemudian dimakan. Yang tadinya hanya mengisap-ngisap korma. Sekarang ada ikan Allah kirim. Dan mereka makan jumlah mereka 300 orang. Selama dua minggu. Selama setengah bulan lebih. Dan mereka akhirnya kenyang karena makan ikan tersebut. Apa kata Jabir bin Abdullah? Walaqad ra'aituna naghtarifu min waqbi ainihi bil qilali duhna. Ya, saya telah melihat salah seorang dari kami mengambil dengan ya semacam uh, yaitu uh, semacam tempat besar ya kemudian untuk mengambil minyak dari ikan ambar tersebut. Wa naqta'u minhu al-fidara ka thawri au qadri thawri dan kami mengambil potongan ikan tersebut seperti apa namanya saur seperti daging banteng ya. Jadi diambil besar-besar dagingnya. Kemudian kata beliau, "Walaqad akhadha minna Abu Ubaidah 13 rajulan faq'adahum fi waqbi ainihi." Abu Ubaidah pemimpin kami mengambil 13 orang dari kami kemudian disuruh duduk di tulang mata ikan tersebut. Ternyata cukup 13 orang. Menunjukkan ikan tersebut besar ya. Matanya saja bisa diduduki oleh 13 orang. وأخذ ضلعا من أدلائه فأقامها ثم رحل أعظم بعير ma'ana فمر min tahtiha. Kemudian Abu Ubaidah juga mengambil salah satu dari tulang rusuk ikan tersebut, kemudian didirikan, jadi tulang rusuknya bengkok, kemudian diambillah onta yang paling besar, suruh berjalan di bawah, ya tulang tersebut ternyata tidak kena ontanya, menunjukkan ikan tersebut sangatlah besar. Kemudian beliau berkata, "Wa min lahmihi wa syaiq." Dan kami pun mengambil daging-daging tersebut dan kami ya rebus yang namun tidak sampai matang untuk dijadikan bekal dalam perjalanan. Falamma qadimna al-Madinah ta'ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kami sampai di Madinah, kami menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadzakarna dzalika lahu dan kami ceritakan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Rizqun akhrajahu Allahu lakum. Itu rizki yang Allah berikan kepada kalian. Fahal ma'akum min lahmihi syai'un fatut'imuna. Masih ada sisanya tidak? Saya ingin makan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini untuk menegaskan bahwasanya daging bangkai ikan itu hukumnya apa? Hukumnya halal, tidak perlu diragukan lagi. Kecuali kalau busuk memberi kemudaratan, baru seorang tidak perlu makan. Tapi seandainya busuk dia nekat makan dan tidak mengapa, tidak haram. Jadi daging daging daging ikan itu, bangkai ikan tidak akan tidak akan haram kecuali kalau memberi kemudaratan. Seandainya sudah agak bau-bau sedikit, namun seorang mampu nekat untuk makan, tidak dikatakan haram baginya. Kenapa? Karena bangkai ikan itu hukumnya halal. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'al lakum wa Dan dihalalkan bagi kalian ya buruan dari ikan-ikan yang ada di laut. Wa ta'amuhu mata'al lakum. Para ahli tafsir di antara para sahabat mengatakan bahwasanya dihalalkan bagi kalian untuk berburu ikan di lautan, demikian juga ikan yang sudah jadi bangkai. Ayat ini turun tentang orang-orang yang sedang berihram. Kita tahu bahwasanya orang-orang yang berihram dilarang untuk berburu. Hewan-hewan darat tidak boleh diburu oleh orang yang sedang berihram. Tetapi hewan laut meskipun dalam keadaan ihram boleh untuk diburu apalagi dalam keadaan tidak ihram. Ini penegasan dan penekanan bahwasanya ya, ikan di lautan hukumnya halal, demikian juga bangkainya hukumnya halal, dimakan tidak perlu ragu-ragu. Kemudian ikhwani fillah zaniyallahu iyyakum Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan atau Ibnu Umar mengatakan wa amma damani adapun dua darah yang dihalalkan fatihal wal kabit yaitu limpa dan hati. Ini dalil bahwasanya asalnya darah diharamkan, tidak boleh dimakan. Dan Allah menyebutkan dama masfuhan, darah yang mengalir. Apa itu dama, darah yang mengalir? Yaitu darah yang tatkala seorang menyembelih menyembelih sembelihan, maka mengalirlah darah tersebut. Ini yang diharamkan, tidak boleh ditadah dengan tempayan atau tempat kemudian didinginkan kemudian digoreng yang menjadi getah kata orang kemudian dijual ini tidak boleh, hukumnya haram. Tetapi darah yang tersisa dalam daging itu tidak mengapa. Ya. Jadi setelah dipotong ayam misalnya atau sapi atau kambing kemudian darahnya mengalir, sudah selesai itulah darah yang haram, darah yang haram. Adapun darah yang tersisa, misalnya kita masih motong kambing masih ada sisa darah, maka ini dimaafkan. Ini dimaafkan dan inilah dari kemudian syariat kita. Karena disebutkan bahwasanya dahulu orang-orang Yahudi mereka ketat dalam masalah darah. Sampai-sampai darah yang tersisa dalam daging pun mereka haramkan. Sehingga mereka harus membersihkan dengan penuh kesulitan agar mereka bisa makan e, daging yang mereka sembelih. Adapun syariat Islam yang diharamkan cumalah darah yang mengalir. Adapun darah yang tersisa di daging hewan maka dihalalkan. Kemudian di antara bangkai yang dihalalkan adalah al-jarad yaitu belalang. Belalang bangkainya halal. Ya. Dari sini kita tahu diambil dalil bahwasanya kalau bangkai belalang halal berarti bangkainya tidak najis. Saya ulang. Di antara dua bangkai yang dihalalkan adalah belalang. Jadi kalau ada belalang mati sendiri, ya ini boleh boleh dimakan dan belalang memang tidak disembelih. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sering makan belalang. Karena dahulu tidak ada makanan, tidak seperti zaman sekarang. Dalam satu hadis dari Abdullah bin Abi Aufa, beliau berkata, "Gozautu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sit au sab'a ghazawat wa kunna na'kulu ma'ahu al-jarat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Abdullah bin Abi Aufa, kami berperang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Enam peperangan atau tujuh peperangan. Dan kami makan belalang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan makan belalang itu masih ada beberapa puluh tahun yang lalu di kota Madinah. Saya sempat dengar sebagian masyarakat yang menyebutkan, kami dahulu makan belalang. Orang-orang tua kami makan belalang. Sekarang Alhamdulillah banyak ya banyak makanan. Seorang kasih belalang, siapa yang mau makan belalang sekarang? Dikasih gratis pun tidak mau makan. Dahulu belalang diburu untuk dimakan. Ini dihalalkan dalam syariat Islam. Bahkan Nabi SAW pernah dalam enam peperangan atau tujuh peperangan makan belalang. Dari sini kita tahu bahwasanya bangkai belalang hukumnya halal. Kalau begitu bangkai belalang tidak tidak najis. Dari sini para ulama mengkiaskan seluruh hewan yang tidak memiliki aliran darah, ya, maka bangkainya tidak najis. Seperti belalang, belalang tidak memiliki aliran darah. Demikian juga contohnya misalnya kumbang, kumbang tidak ada aliran darahnya. Ya, hewan-hewan yang tidak memiliki, tidak memiliki aliran darah, jika mati, maka tidak najis. Sebagaimana belalang. Kita lanjutkan hadis berikutnya yaitu dalam bab azubab la yunajjisu ma waqa'a fihi min ma'in aw ghairihi. Yaitu bahwasanya lalat tidak menajiskan air yang uh, terjatuh kepada air tersebut lalat yang sudah mati atau bangkai lalat. Jadi kalau bangkai lalat terjatuh dalam air yang ada di gelas atau dalam wadah, maka air tersebut tidak ternajisi. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah membawakan sebuah hadis dari Abu Hurairah di mana Rasulullah SAW bersabda, Idza waqa'a dzubabu fi syarabi ahadikum falyaghmishu. Hadis ini hadis yang sangat penting karena banyak orang-orang yang mereka menolak hadis ini dengan akal mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah mengucapkan dari hawa nafsunya, tetapi dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, "Jika ada seekor lalat yang terjatuh di minuman salah seorang dari kalian atau gelas salah seorang dari kalian, mishu maka hendaknya celupkan lalat tersebut. thumalian kemudian keluarkan lalat yang sudah dicelupkan tadi. Fa inna fi ahadi janahai hidaan, Sungguhnya pada salah, salah satu sayapnya ada penyakit. Wa fil akhar syifaan. Dan pada sayap-sayap yang lain ada obat. Akhrajahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Wa Abu Daud Dan juga diriwayatkan oleh Abu Daud, wa Zat wa innahu yattaqi bi janahihi alladhi fihi da. Dan Abu Daud menambahkan dalam riwayatnya, sungguhnya lalat itu dia membela dirinya ya dengan sayap yang di situ ada penyakitnya. Ikhwani fillah para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini adalah hadis yang sahih tanpa diragukan lagi. Disepakati oleh para ahlul hadis bahwasanya hadis ini hadis yang sahih. Cukup Al Imam Al Bukhari meriwayatkan hadis ini. Sebagian orang-orang melemahkan hadis ini terpengaruh dengan orang-orang Syiah yang mereka mengatakan bahwasanya Abu Hurairah ya hanya sebentar belajar sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah hadis yang lemah. Padahal telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu masuk Islam sudah lama sebelum Nabi berhijrah. Hanya saja Abu Hurairah menyusul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala perang perang Khaybar. Kemudian meskipun Abu Hurairah hanya tinggal bersama Nabi tiga atau empat tahun, tetapi dia melazimi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia meriwayatkan banyak hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Hurairah agar hafalannya banyak, kuat hafalannya. Kemudian Abu Hurairah juga meriwayatkan hadis dari sahabat-sahabat yang lain yang masih hidup. Kemudian Abu Hurairah duduk di kota Madinah punya majelis di Masjid Nabawi menyampaikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga banyaklah murid dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini berbeda dengan seperti Umar, Abu Bakar yang sibuk dengan pemerintahan, tidak tafarruk, tidak konsentrasi untuk mengajar, Ya, sehingga meskipun banyak hadis yang dia hafal, dia tidak banyak menyampaikan majelis-majelis ilmu. Berbeda dengan Abu Hurairah, dia duduk di Masjid Nabawi sehingga banyak orang berdatangan dan mengambil ilmu dari Abu Hurairah. Di antara hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang ditolak oleh sebagian orang karena terpengaruh dengan pemahaman Syiah merendahkan Abu Hurairah, bahkan mengkafirkan Abu Hurairah, yang menyatakan bahwasanya hadis ini hadis lemah. Kenapa? Tidak masuk akal. Bagaimana Nabi menyatakan kalau lalat masuk di ina atau di gelas seseorang dari kalian kemudian celupkan alat tersebut. Ini perkara yang menjijikkan kata mereka. Ternyata ikhwani fillah zaniyallahu iyakum, hadis ini bukan hanya diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahkan diriwayatkan dari dua sahabat yang lain, dua sahabat yang mulia, yaitu diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu dan juga diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Oleh karenanya hadis ini datang dari tiga sahabat, dari Abu Hurairah, dari Abu Sa'id Al-Khudri dan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhum. Oleh karena tidak diragukan akan kesahihannya. Bahkan ada seorang bahif, ya, seorang uh, yang dia membahas tentang masalah ini dan dia menyebutkan bahwasanya hadis ini banyak sekali jalannya yang menunjukkan kesahihannya. Bahkan tidak kurang dari 50 jalan, jalur hadis ini. Sanat-sanatnya tidak kurang dari 50 sanat yang semakin meyakinkan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang yang sahih. Yang jadi masalah sebagian orang Meskipun dia tahu bahwasanya hadis ini sahih, dia mengatakan, saya tidak terima dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini disiapkan oleh sebagian ulama-ulama besar yang terkenal, ya. seperti Muhammad Al Ghazali, kemudian Syautut, kemudian ya, Al Maraghi, kemudian sebagian ulama yang lain, yang mereka mengatakan meskipun hadis ini sahih tidak kita terima. Ada yang mengatakan hadisnya lemah karena tidak matanya tidak tidak benar. Kenapa? Karena akal mereka mengatakan ini adalah perbuatan yang yang jorok. Bagaimana lalat masuk di air kemudian dicelupkan? Padahal ikhwani fillah sanillahu yakum, ya, para ahli kedokteran ya telah membahas tentang hal ini. Tentang mukjizat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Ternyata apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu benar. Mereka mengatakan setelah pernah pertemuan para dokter-dokter Islam dan mereka meneliti tentang lalat ini. Kenapa Nabi SAW mengatakan di satu sayapnya ada penyakit dan satu sayap yang lain ada obatnya. Ya. Di antara para dokter tersebut ada yang menyatakan hal ini mungkin karena lalat tatkala dia hinggap di tempat-tempat yang kotor, dia terkadang makan makan kotoran tersebut atau ada sebagian kotoran yang menempel di tubuhnya. Oleh karenanya tatkala ada kotoran yang dia makan atau ada kotoran yang menempel di tubuhnya, maka lalat ini membentuk antibodi atau anti yang bisa menghadapi bakteri-bakteri tersebut. Itulah obat yang terbentuk dalam tubuh lalat. Dan jika dicelupkan lalat tersebut, jadi dan kemudian bakteri-bakteri tersebut ya berada di salah satu sayap terpojok dan jika lalat tersebut kita celupkan di air, maka akan keluar antibakteri tadi. Antibakteri tadi untuk membunuh eh, racun yang lain. Dan sebagian eh, mahasiswa di di Kosim kalau tidak salah, mengadakan penelitian tentang lalat ini. Mereka mendatangkan tiga sampel lalat. Kemudian mereka mendatangkan air atau medium yang steril. Kemudian mereka masukkan seekor lalat, jadi tiga model lalat, enam pasang ya. Enam pasang, eh, tiga pasang, enam ekor. Setiap pasang yang satu diletakkan di di wadah atau di gelas atau di media, ya, diletakkan begitu saja. Yang satunya dicelupkan. Kemudian dibiarkan beberapa hari. Ternyata setelah diteliti, yang dibiarkan begitu saja, maka mikroba berkembang dengan cepat. Adapun lalat yang dicelupkan, di awal beberapa waktu nampak bakteri berkembang. Akan tetapi tidak lama kemudian bakteri tersebut menjadi hilang karena ada antibakteri yang menyerang bakteri tersebut. Mereka coba pada lalat yang kedua, model lalat yang kedua. Kemudian didatangkan dua pasang lalat. Sama. Satu yang lalat dilemparkan begitu saja, yang lalat satunya dicelupkan dalam air, dalam air yang disterilkan. Demikian hasilnya sama saja. Lalat yang dicelup, yang dilemparkan begitu saja, bakteri begitu mudah tumbuh. Adapun lalat yang dicelupkan, ternyata bakterinya di awal kali tumbuh, kemudian akhirnya jadi apa? Jadi hilang karena ada antibakteri yang muncul setelah lalat itu di, dicelupkan. Demikian juga lalat yang yang ketiga. Dan ini semakin meyakinkan kita akan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara dengan satu kaum yang mereka tidak paham sama sekali tentang kedokteran, apalagi tentang meneliti seekor lalat bagaimana sayap satunya sayap yang kedua tidak mungkin. Sebagian orang menolak hadis ini dengan mengatakan Rasulullah SAW pernah bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang masalah dunia dan Rasulullah SAW diutus oleh Allah Bukan untuk bicara masalah kedokteran. Rasulullah SAW berbicara, diutus oleh Allah untuk berbicara tentang masalah agama, masalah akhirat, ada pun masalah kedokteran, masalah dunia. Dan Rasulullah SAW mengatakan, antum a'lamu bi umuri duniakum. Kalian lebih paham tentang masalah dunia kalian. Kita bilang, kita katakan, hadis ini benar. Bahwasanya masalah dunia, kita lebih paham, terutama di zaman modern ini yang mungkin Rasulullah SAW tidak tahu. Dan kasus hadis ini, kalau Rasulullah SAW mengatakan, kalian lebih tahu tentang perkara dunia kalian daripada aku. Itu tatkala ada sebagian sahabat yang mengadakan liqah yaitu mengadakan perkawinan antara korma jantan dengan korma betina. Rasulullah Sallallahu SAW kemudian menyarankan kepada mereka untuk tidak dikawinkan. Rasulullah SAW orang Mekah datang ke Madinah tidak tahu perkebunan. Rasulullah SAW tinggal di Mekah tahunya per, perdagangan, ya berdagang di negeri Syam. Beda dengan penduduk kota Madinah yang hidup mereka dari perkebunan penduduk kota Mekah dengan perdagangan. Tatkala sampai kota Madinah, Rasulullah SAW beri usul, bagaimana kalau tidak dikawinkan? Dalam riwayat disebutkan Rasulullah SAW mengatakan, Ma'adhunnu yugni dhalika syai'an. Kata Nabi, Ma'adhunnu yugni dhalika syai'an. Menurut saya, menurut persangkaan saya, cara mentalqih, mengawinkan korma jantan dengan korma betina itu, itu tidak bagus. Kata Nabi, ma'adhun. Ada perkataan kalimat saya menyangka. Ternyata setelah dipraktekan, kalau tidak dikawinkan hasilnya kurang. Dikawinkan justru hasilnya banyak. Setelah itu dikabarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi mengatakan, antum a'lamu bi umuri duniakum. Kalian lebih paham tentang perkara dunia kalian. Perhatikan, kasus masalah korma ini berbeda dengan masalah lalat. Kalau masalah korma, Nabi mengatakan, mungkin hal, menurut saya, persangkaan saya, Rasulullah SAW memberi isyarat bahwasanya itu hanyalah persangkaan beliau, tidak berkaitan dengan agama. Berbeda dengan masalah lalat. Rasulullah SAW menyebutkan dengan detail bahwasanya pada sayap seekor lalat yang satunya ada penyakit dan sayap satunya ada obat. Ini berbicara masalah gaib. Ya, bagaimana Rasulullah SAW bisa lihat ada penyakit, ada tidak, ada obatnya. Oleh karena ini jelas dan Rasulullah menyebutkan hadis ini tanpa ragu-ragu dengan penuh keyakinan Wa ma yantiqu anil hawa dan Rasulullah SAW tidak menyebutkan sesuatu dengan hawa nafsunya. Oleh karenanya sekarang alhamdulillah telah terbukti bahwasanya ya lalat memang demikian di salah satu sayapnya ada penyakitnya dan salah satu sayap yang lain ada obatnya. Dan kita asalnya tidak butuh dengan ilmu kedokteran untuk membenarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kalau ada yang meneliti, alhamdulillah semakin perkuat iman kita. Asalnya kita tidak, tidak butuh dengan ilmu-ilmu dunia untuk membenarkan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah Allah wa iyyakum. Dari sini para ulama menyebutkan bahwasanya bangkai lalat tidaklah najis. Kenapa? Karena bisa jadi lalat itu jatuh pada minuman yang panas, kopi, ya, atau teh yang panas. Kalau dicelupkan, lalatnya langsung tewas. Jadi dia jadi bangkai. Begitu dia tewas, dia bercampur dengan air tersebut. Ini masalah penting ya. Inilah kaidah yang diambil oleh para ulama dari hadis ini. Jadi Rasulullah SAW tidak mengatakan hadis itu begitu saja, namun para ulama mengambil kaidah dari hadis ini. Selain kita berbicara tadi tentang masalah gaib, salah satu sayap ada penyakit, satu sayap ada obatnya. Ternyata para ulama mengambil faedah yang lain. Lalat bisa jadi hinggap atau terjatuh pada minuman yang panas dan tak tatkala dicelupkan dia akan tewas. Tatkala dia tewas, jadilah dia bangkai. Tatkala dia jadi bangkai, kita lian zaahu kemudian diambil lalat tersebut dan boleh diminum air tadi. Ini menunjukkan airnya tidak ternajisi dengan bangkai seekor lalat. Padahal airnya sedikit, namanya cangkir kecil. Namanya kopi kecil ya. Airnya sedikit. Oleh karenanya, bangkai lalat tidak menajisi air. Dan tidak mengapa. Dari sini, sebagian ulama' membuat kaedah bahwasanya sesuatu yang tidak ada aliran darahnya maka tidak najis dikiaskan dengan lalat dan dikiaskan dengan jarot dengan apa tadi dengan belalang belalang tadi kita bilang bangkainya halal dimakan kalau halal dimakan berarti tidak najis berarti suci Demikian juga lalat. Lalat dicelupkan mati jadi bangkai tidak menajisi air tersebut. Berarti seluruh binatang yang tidak ada aliran darahnya, kalau mati tidak najis. Contohnya seperti apa? Seperti kumbang. Seperti apa? Kupu-kupu. Seperti apa? Kutu. Ya. Seperti apa? Nyamuk. Ini ada aliran darahnya atau tidak? Tidak ada pembuluh darahnya. Tidak ada pembuluh darahnya. Mungkin kalau dia mati mungkin bau, tapi tidak bangkai. Lalat juga mati mungkin bau, namun tidak dikatakan bangkai, tidak dikatakan najis. Tidak dikatakan najis. Oleh karena ikhwan fillah Allah wa yakum, dari sini para ulama mengambil faedah yang sangat besar bahwasanya setiap hewan yang tidak memiliki aliran darah maka hukumnya tidak najis. Oleh karenanya kalau tercampur dalam air maka air tersebut tidak ternajisi. Kemudian yang perlu kita perhatikan pula bahwasanya perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika seekor lalat jatuh ke minuman salah seorang dari kalian, falyakmisuhu maka celupkanlah lalat tersebut. sumalian zahu kemudian cabutlah lalat tersebut. Ini perintah, bukan wajib hukumnya. Ya, kadang sebagian orang meskipun dia tahu ini hadis yang sahih tapi dia jijik dengan lalat. lalu dia ya sudah dia nggak mau minum lagi. Ini nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Jadi tidak wajib kalau ada lalat malah kita harus celupkan, kita keluarkan kemudian kita minum. Tidak wajib. Tidak semua orang bisa. Ya, sebagian orang merasa jijik. Ya. ya tidak mengapa, tapi jangan menolak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang praktekkan silakan dicelupkan kemudian dikeluarkan kemudian di, diminum tidak jadi masalah. Kenapa hewan yang tidak memiliki pembuluh darah itu kalau mati tidak dikatakan najis? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad menyebutkan bahwasanya sebabnya adalah hewan yang ketika mati menjadi najis, itu karena ada darah yang tersimpan dalam hewan tersebut. Sehingga tatkala dia mati, ya, maka kotoran-kotoran yang ada dalam darah tersebut tersebar dan jadilah bangkai tersebut menjadi najis. Berbeda dengan hewan-hewan yang tidak ada pembuluh darah. Maka hewan-hewan tersebut tidak ada darah yang tersimpan sehingga tidak menimbulkan sesuatu yang najis. Allah alam bisawab. Kalau cicak itu ada pembuluh darahnya atau tidak? Hah? Cicak ada pembuluh darahnya atau tidak? Ada yang pernah operasi cicak? <laughs> Ada pembuluh darahnya atau tidak? Saya juga tidak tahu, kurang tahu ya. Gimana kalau pukul ekornya, ekornya lepas tidak apa-apa, tapi dalam tubuhnya ada pembuluh darah atau tidak? Sepertinya tidak ada. Ya. Kalau seandainya tidak ada pembuluh darahnya, maka dia dikiaskan dengan lalat dan dikiaskan dengan belalang. Bahwasanya bangkainya tidak tidak najis. Artinya kalau kita menyentuh menyentuh kain kita kena bangkai cicak, ya, tidak berarti harus dicuci dengan air karena tidak tidak najis. Para ulama <clears throat> ya, khilaf tentang masalah ya hewan-hewan yang keluar dari kotoran seperti kecoa. Kecoa ada pembuluh darahnya atau tidak? Tidak ada. Dia najis atau tidak kalau mati jadi bangkai? Ini ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya kecoa ya najis karena dia berasal dari kotoran. Wallah alam ini benar atau tidak? Dahulu para ulama menyebutkan demikian. Tentunya sekarang kita di zaman modern ya. Apakah kecoa itu harus keluar dari najis atau dari sembarang kotoran? Kecoa itu asal dari mana? Ya telur-telurnya itu berasal dari mana? Apakah dari najis? Ini perlu dicek kembali. Namun sebagian ulama mengatakan kecoa tidak najis meskipun dia menjijikkan, meskipun dia suatu yang kotor yang jorok tapi tidak najis. Kenapa? Karena dia sama seperti lalat yang juga menjijikkan tapi tidak najis. Dan dia sama dengan belalang yang tidak memiliki aliran aliran darah. Adapun perkataan bahwasanya kecoa ini berasal dari najis, maka dikatakan meskipun dia berasal taruhlah benar dia berasal dari najis, tetapi dia sudah mengadakan perubahan reaksi kimia sehingga menjadi hewan yang baru yaitu hewan hewan kecoa yang tidak ada hubungannya dengan kotoran-kotoran ya manusia misalnya atau kotoran hewan. Dia menjadi makhluk yang baru yang tidak ada kesamaan dengan kotoran-kotoran tersebut. Dari sini, meskipun kita katakan kecoa berasal dari najis, tapi dia sudah mengalami perubahan. Dan najis itu bisa hilang dengan proses istihalah Najis itu bisa hilang dengan proses kimia. Tatkala berubah menjadi bahan kimia yang lain, maka najis tadi telah telah berubah menjadi suatu yang yang suci. Oleh karenanya pendapat yang lebih kuat Allah alam bisawab bahwasanya kecoa meskipun menjijikkan juga tidak tidak najis. Juga tidak tidak najis. Kemudian ikhwani fillah zaniyallahu ayakum, kita lanjutkan uh, hadis berikutnya, hadis yang ketiga yang diberi judul Ma quti'a minal hayy fahuwa mayyit bagian mana bagian hewan yang dipotong dari hewan yang masih hidup, maka potongan tersebut bangkai. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau ada sapi, kemudian kita potong kakinya, sapinya masih hidup, ya, <laughs> maka kaki itu tidak boleh dimakan. Kaki itu hukumnya apa? Bangkai. Dalam satu hadis dari Abi Waqid Al-Laythi radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma quti'a minal bahimah wa hiya hayyatun fa huwa mayyit." Apa saja yang dipotong dari bahimah, dari binatang ternak dan binatang tersebut masih dalam keadaan hidup, maka potongan tersebut hukumnya bangkai. Hadis ini kata Al-Habib Ibn Hajar, akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanu wa hasanahu wa lafdhu lahu. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya, At-Tirmidzi dalam sunannya, ya, dan dihasankan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan lafal yang dibawakan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar adalah sesuai dengan yang ter termaktub dalam Sunan At-Tirmidzi. Para ulama khilaf tentang kesahihan hadis ini. Ad-Daruqutni menyatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang mursal. Merupakan riwayat dari tabi'in kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun hal ini dibantah oleh Al-Imam Al-Bukhari sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam kitabnya Al-Ilalul Kabir kata Al-Imam Tirmizi rahimahullah dan Al-Imam Tirmizi merupakan murid dari Imam Al-Bukhari Al-Imam Tirmizi bertanya sa'altu Muhammadan an hadzal hadis fakultu atara hadzal hadis mahfuzan aku bertanya kepada guruku Al-Imam Al-Bukhari tentang hadis ini bahwasanya kalau ada bagian binatang yang dipotong dalam keadaan binatangnya masih hidup, maka potongan tadi hukumnya bangkai. Apakah hadis ini hadis yang sahih? Maka beliau berkata, "Na'am, hadisnya hadis yang sahih." Qultu lahu kata Imam Tirmidzi, aku bertanya lagi kepada guruku Imam Bukhari. Atha bin Yasar, adraka Abu Waqid Al-Laitsi? Apakah Atha bin Yasar perawi yang meriwayatkan dari Abu Waqid Al-Laitsi bertemu dengan Abu Laki Abu Waqid Al-Laitsi? Karena kalau tidak bertemu, tidak sezaman, tidak pernah bertemu, maka hadisnya terputus. Kata Imam Al-Bukhari, yang bagi ayyakuna adrakahu. Atau bin Yasar qadim. Kata Imam Bukhari, harusnya atau bin Yasar bertemu dengan Abu Waqid Al-Laitsi. Jadi keduanya pernah bertemu kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Karena atau bin Yasar ini adalah eh, periwayatannya sudah ya sudah lama dan ya termasuk orang-orang yang yang tua yang mungkin bertemu dengan Abu Waqid Al-Laitsi. Dari sini, oleh karenanya Al-Imam Tirmizi menghasankan hadis ini dan menilai hadis ini bisa dijadikan hujah. Dan sepertinya inilah yang dipilih oleh Hafiz Ibn Hajar rahimahullah sehingga beliau bawakan hadis ini dalam kitab Bulughul Maram. Ikhwani fillah zani Allah wa Perhatikan lafal hadis ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma quti'a minal bahimah." Bagian mana saja yang dipotong dari hewan binatang ternak, dalam kondisi hewan tersebut masih hidup, fahuwa mayyit, maka potongan tadi adalah hukumnya bangkai. Hadis ini ada asbabul wurudnya. Di awal hadis dari Abu Waqid al dia berkata, "Qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa huwa yajubbun al ibil." Suatu saat Nabi SAW alaihi wasallam datang kota Madinah dan mereka penduduk Madinah, mereka memotong asnimatul ibil. Jadi apa namanya? Punuk onta itu dipotong untuk dihidangkan jadi makanan. Mungkin enak kali. Jadi ontanya masih hidup, punuhnya apa? Dipotong. Wa yaqta'una aliyatil ghanam. Dan mereka juga motong bagian bokong atau pantatnya kambing. Jadi masih hidup kambingnya, ekornya atau pantatnya dipotong untuk dimasak dan dihidangkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW kemudian mengatakan, "Ma kutia minal bahima wa hiya hayyatun fahiya mayyitatun." apa yang dipotong dari binatang dan binatang tersebut masih dalam keadaan hidup, maka potongannya adalah hukumnya bangkai. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama khilaf panjang lebar tentang masalah ini. Ada sekitar empat pendapat di kalangan para ulama tentang masalah ini. Bagaimana dengan setelah mereka sepakat bahwasanya ya bagian tubuh yang hewan yang masih hidup kalau ada bagian tubuhnya dipotong jadi bangkai ini mereka sepakat. Akan tapi ada bagian-bagian bangkai yang mereka perselisihkan bagaimana hukumnya. Saya akan sebutkan pendapat-pendapat tersebut agar kita menambah ya wawasan tentang masalah ini. Pendapat yang pertama yang menyatakan bahwasanya seluruh anggota dari bangkai seluruhnya najis kecuali rambut manusia. Semuanya, tulangnya, giginya, ya, rambutnya, semuanya najis kecuali rambut rambut manusia. Mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Hurrimat 'alaikumul maitah." Telah diharamkan bagi kalian bangkai. Dan bangkai di sini umum, mencakup bangkai dan segala isinya. Dan di antara isi bangkai adalah giginya, tulangnya, semuanya. Dan mereka mengatakan bahwasanya dalam tulang itu ada kehidupan. Oleh karenanya orang kalau dipukul tulangnya dia kesakitan, bahkan lebih sakit daripada kalau dicubit kulitnya. Oleh karenanya tulang itu ada sisi kehidupannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman tatkala mengkisahkan orang-orang kafir yang menolak hari kiamat, mereka berkata, "Man yuhyil 'idhama wa hiya Siapa yang bisa menghidupkan tulang-tulang yang sudah dalam keadaan ya jadi rusak dan kering? Kul yuhyi alladhi ansha'aha awwala marrah. Sungguhnya Allah yang telah menciptakannya pertama kali akan bisa menghidupkannya. Jadi kata mereka, tulang juga ada kehidupannya. Oleh karenanya, tulang pun najis. Kalau ada bangkai, tidak boleh diambil tulangnya. Jadi masalah, ya, gading gajah. Gading gajah, kata mereka juga apa? Najis. Gajahnya masih hidup, apanya? <laughs> Dipotong apa? Itu apanya? Itu gading itu apa giginya ya? Gading itu apanya? Giginya. Ya itu gigi ya, itu gigi atau apa itu? Gigi ya? Gigi, Maksudnya dia dia muncul dari mana? Dari giginya, dari hidungnya atau dari mananya? Ya inti, mungkin taringnya, mungkin dari taringnya. Intinya jadi masalah dalam ini bagaimana dengan gading gading gajah. Pendapat yang kedua, mereka mengatakan bahwasanya seluruh bagian dari bangkai yang dia bersifat kering, maka seluruhnya tidak najis, boleh dimanfaatkan. Contohnya seperti rambut, wall, ya. Oleh karenanya kalau ada seekor kambing kita ambil bulunya, kita cukur rambutnya dalam keadaan dia masih hidup, para ulama sepakat bahwasanya rambut ini hukumnya halal dan tidak najis, ya. Apa tidak najis? Suci dan tidak najis. Meskipun kambing masih hidup, kenapa tatkala dia dipotong, dia tidak merasa sakit yang kesakitan kecuali kalau menyentuh bagian kulitnya atau pas dicabut itu yang menyakitkan. Tetapi kalau hanya dipotong bulunya, sebagaimana kita dirambut, dipotong rambut kita tidak merasa sakit. Karena tidak ada pembuluh darah dalam rambut kita. Tidak ada kehidupan dalam rambut kita. Oleh karenanya, rambut, kemudian wall, dan bagian dari hewan, bagian luar hewan, ini semua tidak ada yang najis. Bagaimana dengan tulang? Tulang pun demikian. Asalnya tulang itu najis. Tetapi kalau sudah dikeringkan, dihilangkan dari pembuluh darahnya, maka dia tidak lagi menjadi menjadi najis. Ini pendapat yang yang kuat di kalangan para ulama. Dalilnya di antaranya suatu saat sebagian sahabat ya bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati seekor kambing yang sudah dibangkai. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, halan tafa'tum bih. Kenapa kalian tidak mengambil memanfaatkan ya kambing yang sudah bangkai ini? Kata para sahabat, inna hamayitah, Ini sudah jadi bangkai. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya bangkai itu kalau sudah disamak maka fakot tahur maka telah suci. Dari sini kita lihat ada ya, bukan hanya tulang bahkan kulitnya yang sudah disamak. Disamak itu apa? Dihilangkan ya dagingnya, dihilangkan dari segala, segala yang berkaitan dengan pembuluh darah, dihilangkan kemudian dijemur dan dikeringkan, maka boleh dimanfaatkan meskipun dari bangkai baik bangkai sapi ataupun bangkai kambing. Ini dalil bahwasanya kalau sudah tulang sudah dihilangkan dari ya dari pembuluh darahnya atau dari yang berlendir-lendir dan sudah dikeringkan, maka dia tidak menjadi najis ya. Bisa dimanfaatkan misalnya digunakan untuk sesuatu ya. Dan ini tidak mengapa, tidak najis. Pendapat yang ketiga menyatakan bahwasanya dibedakan antara rambut dengan dengan tulang. Ya. Ini juga pendapat yang dipilih oleh sebagian ulama. Allah alam bisawab dalam hal ini, ya, saya lebih condong pada pendapat yang mengatakan seluruh bagian bagian dari bangkai yang bersifat kering maka tidak najis. Di antaranya misalnya rambutnya atau tulangnya atau giginya ya. atau misalnya kulitnya tapi sudah disamak sebagaimana dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam maka ini semua tidak najis dan boleh di dimanfaatkan. Ya. Karena kalau kita mengatakan najis maka e, memberatkan terhadap sebagian orang yang ternyata memanfaatkan bagian dari tubuh bangkai tersebut. Demikianlah ikhwani fillah sanillahu ayyakum. Apa yang kita bisa sampaikan pada kesempatan kali ini ya. E, insyaallah kita akan lanjutkan pada hari Selasa depan kita masuk dalam babul aniyah yaitu bab tentang bejana-bejana. Adapun besok kita akan bahas kitab tauhid yaitu yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimah, rahimahullahu taala. Selanjutnya kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Ini ada pertanyaan, bagaimana dengan tawon madu? Apakah halal karena dulu sering makan tawon madu dan sarangnya? Maksudnya lebah punya ada tawonnya. Kalau madu jelas tidak jadi masalah. Tawon itu dari lebah ya? Oh, tawon itu lebah. Oh, maksudnya lebah madu ini. Tawon itu lebah madu. Oh. Saya kira minyak tawon itu dari lebah, <laughs> makanya saya bingung ya. Enggak. Kalau saya tahu ya dari lebah adalah madu. Ya, ini jadi ada lebah madu. Ya. Lebah tidak boleh dimakan. Karena ada hadis yang melarang. Di antara hewan-hewan tidak boleh dimakan, kata Nabi SAW, adanya burung hut-hut. Semut tidak boleh dibunuh. Burung hut-hut semut, lebah, dan para ulama mengatakan binatang yang dilarang dibunuh tidak boleh di, dimakan. Tidak boleh dimakan. Oleh karenanya lebah tidak boleh di, dibunuh apalagi di, dimakan. Barang siapa yang pernah makan lebah, maka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bertanya? Pertanyaan berikutnya, apakah setiap hewan yang tidak najis boleh dimakan? Tidak, tidak semua hewan yang tidak najis boleh dimakan. Contohnya tadi lebah, lebah tidak najis, tidak boleh di, dimakan. Kodok, kodok tidak najis, tidak boleh di, dimakan. Burung hutu tidak najis, tidak boleh dimakan. Semut tidak najis, tidak boleh di, dimakan. Jadi tidak semua yang tidak najis, eh, cicak tidak najis, tidak boleh dimakan. <laughs> Boleh atau tidak? Kemudian kecoa, ya, tidak najis. Terlalu banyak hewan-hewan yang tidak najis, namun tidak boleh dimakan. Apakah setiap hewan yang punya aliran pembuluh darah boleh dimakan? Yang punya pembuluh darah ini banyak. Ada hewan yang buas tidak boleh dimakan. Ya. Seperti macan, singa ini punya pembuluh darah semuanya. Kemudian apa? Anjing, kucing banyak. Ya. Kuludin abin minasiba, seluruh hewan yang buas yang dia memiliki taring, maka hukumnya haram. Karnivora tidak boleh di, dimakan. Ada hewan-hewan yang memiliki pembuluh darah boleh dimakan seperti merpati, ayam, sapi, kambing, onta, kuda. Ini semua boleh di, dimakan. Pembahasan kita tentang hewan yang tidak memiliki pembuluh darah, kalau dia mati dia tidak jadi bangkai, tidak jadi najis. Ini yang kita ingin ambil dari kesimpulan dari hadis tentang lalat yang diculupkan dalam air karena lalat tersebut tidak memiliki pembuluh darah. Dan tatkala dimasukkan dalam air yang panas dia akan mati akan tapi Nabi SAW membolehkan minum air dari air yang telah ter, ter, tercelupkan lalat yang sudah mati tadi. Sehingga dikiaskan oleh para ulama seluruh hewan yang tidak memiliki pembuluh darah kalau mati tidak tidak najis. Ada lagi yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang saya mau tanyakan adalah tadi dijelaskan bahwa ikan itu walaupun dia sudah mati boleh dimakan ikan itu yang di laut? Bagaimana dengan ikan yang ada di sungai? Bagaimana ikan yang ada di danau? Bagaimana ada ikan yang ada di empang? Bagaimana ikan yang ada di akuarium? Karena semua ikan itu namanya. Jadi mohon supaya tausiah ini dapat penjelasan mungkin jadi oleh-oleh kami pulang ke Jakarta. Terima kasih. Uh, masih ada yang kurang bagaimana dengan ikan yang ada di kulkas ya? <coughs> Jadi ini sudah saya sampaikan ke, dulu bahwa oh, mungkin tidak hadir. Saya jelaskan bahwasanya uh, para ulama menyebutkan pertama, sungai dan laut tidak dibedakan oleh para ulama. Sungai dan laut tidak dibedakan oleh para ulama karena dua-duanya merupakan tempat demikian juga danau, merupakan tempat yang airnya sangat berlimpah ruah. Hukumnya sama antara danau, sungai dan laut. Kemudian para ulama juga sepakat, hewan yang tinggal ikan yang tinggal dalam laut dan tidak pernah keluar dari laut, tidak pernah keluar dari danau, dan tidak pernah keluar dari sungai, ini halal dimakan. Karena Rasulullah SAW mengatakan, tatkala ditanya tentang air laut, Al-hillu maitatuhu, bangkainya halal, bangkainya halal. Jadi paham, seperti apa? Seperti ikan gabus, ikan lele, dia tidak mungkin ditaruh di luar, kalau di luar dia akan meninggal dunia. Ya. Akan meninggal dunia, rahimahullah. Yang lainnya, yang taruh di, apa namanya, yang hanya dalam lautan dan tidak pernah keluar, ikan-ikan seperti ini halal dimakan. Yang jadi masalah ada beberapa ikan-ikan yang diperselisihkan oleh para ulama. Saya pernah sebutkan di antaranya pertama bagaimana dengan ular laut atau ular sungai. Ular sungai namanya belut. Kalau ular laut namanya belut juga kali, ya, belut laut. Bagaimana hukumnya? Sebagian ulama mengatakan haram. Kenapa? Karena sama dengan ular darat. Semua binatang-binatang buas yang di darat diharamkan, yang dinamakan dari lautan juga diharamkan. Oleh karena mereka mengatakan anjing laut juga haram, sungai eh, singa laut juga haram karena namanya singa. Kalau singa di darat haram, singa di laut juga haram. Ya. La, eh, ular di darat haram, ular di laut juga haram. Tetapi ini pendapat yang tidak kuat. Ya. Kenapa Nabi mengatakan semua ya ikan yang ada dalam laut dan belut tidak keluar dari laut, dia senantiasa dalam apa? Dalam laut. Ini boleh di, dimakan dan belut boleh di, dimakan. Kecuali yang yang berbahaya atau beracun, maksud saya yang beracun maka tidak boleh dimakan karena racunnya. Jadi semua ikan dalam laut yang tidak pernah keluar dari laut, ya, semuanya halal. Di antaranya juga yang diperselisihkan seperti tadi, ya, anjing laut, singa laut, yang di, eh, bagaimana hukumnya? Terutama hewan-hewan yang dia tidak hidup cuma di lautan, tapi terkadang dia keluar ke daratan, ya. Seperti buaya, kemudian anjing laut, singa laut, kemudian kura-kura dan juga kepiting. Bagaimana hukumnya? Para ulama menyatakan kalau ada hewan yang dia hidup di dua alam, terkadang di lautan, terkadang di daratan, maka berarti ada dua dalil yang mengikat hewan ini. Dalil yang berkaitan dengan hewan laut. Kita tahu di hewan laut seluruhnya apa? halal. Dan kita tahu bahwasanya hewan darat ya punya hukum tersendiri. Sekarang kalau kita berbicara tentang buaya, ini ada khilaf yang kuat di antara para ulama bagaimana hukum buaya. Kalau kita lihat buaya ini, kalau kita ikutkan dengan hewan laut, kita bilang buaya halal. Meskipun dia buas, karena ikan hiu juga halal. Meskipun buas, meskipun makan manusia, ikan hiu itu halal. Karena dia tidak pernah keluar dari dari laut. Bagaimana dengan buaya? Kalau buaya kita ikutkan dengan ikan hiu, kita bilang halal. Tetapi kalau buaya kita ikutkan dengan hewan darat, maka dia mirip dengan apa? Singa dan macan. Maka bagaimana hukum buaya ini? Berarti ada dua dalil yang menariknya. Kita ikutkan dengan hewan laut, ataukah kita ikutkan dengan hewan darat? Para ulama mengatakan untuk lebih hati-hatinya, kalau bertemu antara yang menghalalkan dan yang mengharamkan, maka kita ikut saja yang mengharamkan, untuk lebih hati-hati. Oleh karenanya kita katakan buaya, lebih hati-hati kita tinggalkan meskipun ada sebagian ulama yang bolehkan. Tetapi karena dia buas ya dan dia hidup di dua alam, maka kita ikutkan dengan hewan darat kita katakan buaya hukumnya haram. Sekarang bagaimana dengan kura-kura? Kura-kura pun demikian. Dia hidup di dua alam. Kita ikutkan dengan hewan laut atau kita ikut dengan hewan darat. Kalau kita ikutkan dengan hewan laut, maka dia seperti ikan tongkol. Tidak perlu disembeli, bangkainya pun halal. Ikan tongkol bangkainya juga halal. Tetapi kalau kita ikutkan dengan hewan darat, maka dia mirip dengan ayam. Harus disembeli dulu. Oleh karenanya kita katakan kura-kura hukumnya halal, lebih hati-hati dengan syarat disem, disembeli, Sebagaimana hewan darat yang lainnya. Kalau kepiting bagaimana? Kepiting pun demikian. Kalau kita ikutkan dengan hewan laut, maka seperti ya udang dan yang lainnya, tinggal dimakan. Tapi kalau kita ikutkan dengan hewan darat, maka kita ikutkannya dengan apa? Dengan belalang, karena kepiting tidak punya aliran darah. Sehingga tinggal digoreng saja tidak perlu disembelih. Jadi kepiting nggak usah yang jadi masalah. Tinggal di digoreng. Bagaimana kalau anjing laut? Anjing laut sama. Anjing laut singa laut, ya. Dia bukan binatang ber, ber, binatang buas atau tidak anjing laut? Tidak. Dia tidak tidak buas. Oleh karenanya kalau kita ikutkan, maka kita ikutkan dengan hewan darat seperti kambing, seperti sapi, maka disembelih dulu baru di dimakan. Kalau putri duyung bagaimana? <laughs> Jadi ikhwani fillah Allah Ini kesimpulan dari masalah hewan-hewan yang ada di lautan, ya. Kalau hewan yang tidak pernah keluar dari laut maka hukumnya halal meskipun dia buah seperti ikan hiu dan yang lainnya. Seperti ular laut misalnya atau hewan-hewan yang yang sangar itu boleh dimakan. Yang jadi masalah hanya hewan-hewan yang hidup di dua alam yang tadi telah kita jelaskan, kita ikutkan lebih aman kepada hewan-hewan darat. Wallah alam besawab. Ada lagi yang bertanya? Paham Pak Insya Paham? Ya, di, di, di akuarium kita lihat jenisnya. Akuarium akuariumnya itu akuarium kura-kura atau ikan tongkol Kalau ikan tongkol ya sama seperti ikan tongkol di laut. Jadi ya tidak ya, jadi masalah ya. Ya. Tidak jadi masalah. Jadi ya. Adakah riwayat bahwa sahabat pernah makan biawak? Ini adalah kesalahan dalam bahasa. Jadi saya, jelas, saya telah jelaskan bahwasanya banyak penyimpangan yang terjadi gara-gara tidak paham bahasa Arab. Contohnya di Indonesia ada perempuan ngaku sebagai Imam Mahdi. Ini adalah kebodohan karena imam itu bahasa Arab buat laki-laki. Dia perempuan ngaku sebagai imam Imam Mahdi. Seperti dia Amidun yang ngaku menjadi imam Imam Mahdi. Di antaranya seperti kitab Bulu, Bulugul Maram ini. Disebutkan dalam kitab Bulugul Maram, Khalid bin Walid pernah makan dop. Pernah makan dop. Dop itu adalah hewan semacam iguana dan dia bukan karnivora. Dia makan rumputan atau serangga-serangga kecil atau rumputan dan dia hidup di padang pasir. Mirip seperti iguana persis. Ya. Dan dia ini halal dimakan. Khalid bin Walid pernah makan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala ditawarkan kepada Nabi, Nabi, mengatakan, Nabi tidak mau. Ditanya, aharamunhu, Apakah dia haram?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tidak. Walakin lam yakun bi ardi qaumi." Akan tapi saya tidak biasa makan dhab, tidak ada di kampungku. Tetapi hukumnya apa? Halal. Dop ini diterjemahkan oleh sebagian orang dengan biawak. Nah, ini kan berbeda. Dop itu hina, binatang tersendiri, biawak binatang tersendiri. Akhirnya, sebagian orang benar-benar mempraktekkan. Mereka mengatakan kita harus makan biawak, menerapkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sahabat makan biawak di hadapan Nabi ya, kita ingin praktekkan. Akhirnya mereka berburu biawak dan mereka makan. Padahal biawak ini sangar. Makan ayam, makan tikus, ini tidak boleh. Ini akibat dari tidak tahu bahasa Arab ya. Akibatnya seperti ini. Dan banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi karena tidak paham bahasa Arab. Ada lagi yang bertanya? Ya, silakan. Sini. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan, apakah kulit hewan yang haram seperti babi setelah disamak itu halal? Karena banyak yang dibuat untuk sepatu atau sandal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, kalau hewan yang halal dimakan seperti kambing, sapi, meskipun sudah jadi, sudah jadi bangkai, kemudian kulitnya ya, disamak, maka bisa dimanfaatkan dan tidak najis. Yang jadi masalah hewan-hewan yang dia haram dimakan, seperti anjing, kemudian buaya, kemudian singa, kemudian macan. Ya, kadang seorang mengambil kulitnya kemudian disamak apakah kulit daripada hewan-hewan ini tetap najis atau tidak? Ini khilaf di antara para ulama ya. Karena apakah dengan disamaknya tersebut bisa menghilangkan kenajisannya? Bagi ulama yang berpendapat bahwasanya tulangnya juga ya apa namanya bisa tidak najis dengan dihilangkan uh, anunya bagian yang berlendir kemudian menyatakan bahwasanya rambutnya juga tidak najis seperti rambut anjing, rambut singa karena tidak ada pembuluh darah, maka mereka mengatakan bahwasanya tidak najis. Tapi ya Allah alam bisawab ya mending dijauhi ya karena ini suatu yang syubhat dan sulit juga kita memilih pendapat yang mana karena masalahnya hewan tersebut zatnya dia najis ya. Hewan-hewan tadi zatnya najis, terutama kulit meskipun di samak terkadang masih ada lendir yang tidak terselamatkan. Saya tidak berani mengatakan tidak najis dan saya tidak berani mengatakan najis Allah alam bisawab cuma lebih baiknya dijauhi. Kalau mau bikin e, sesuatu maka diambillah dari hewan-hewan yang boleh dimakan karena ini lebih tidak jadi masalah. Adapun hewan yang dia asalnya najis dan buas, apakah disama kemudian menghilangkan kenajisannya? Allah alam bisawab. Ada lagi yang bertanya? Lebih hati-hati tinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Ustaz, eh, apakah kotoran hewan yang menyebar di sekitar kita seperti burung, ayam, kambing dan sebagainya itu najis atau bersih? Suci. Terima kasih. Ini pun sudah sering kita sampaikan bahwasanya hewan-hewan yang boleh dimakan itu kotorannya tidak najis meskipun menjijikkan tapi tidak najis. Tidak semua yang menjijikkan itu najis. Contohnya lalat. Lalat bangkai lalat itu najis, apa menjijikkan. Tapi ternyata meskipun sudah tercelup di air, masih boleh diminum airnya. Berarti tidak tidak najis. Jadi kaedah tidak semua yang menjijikkan itu najis. Tidak semua yang haram itu najis. Tetapi semua yang najis tentunya haram di, dimakan, dikonsumsi. Namun tidak semua yang haram dan tidak semua yang menjijikan itu najis. Adapun kotoran hewan yang boleh dimakan, maka para ulama seperti di antara para ulama Hanabilah, Hambali, Madhab Hambali mengatakan bahwasanya tidak najis. Dalilnya bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memerintahkan orang-orang Oroniin untuk minum dari susu onta dan kencing onta. Tatkala mereka sakit, ya, Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk berobat an yashrabu min abwaliha wa albaniha agar mereka minum dari kencing onta dan air susu onta. Dan sampai sekarang masih diterapkan oleh orang-orang Arab Saudi. Penduduk kota Madinah juga menerapkan. Jika mereka ada sakit, terutama sakit perut, maka mereka mengambil susu onta, dicampur dengan sedikit kencing onta. Saya ulangi lagi, bukan mengambil kencing onta satu gelas kemudian diminum gitu, tidak. Tapi dicampur sedikit dengan dengan susu kemudian diminum. Ini obat yang mujarab sampai sekarang masih dipraktekan. Ini dalil bahwasanya kencing onta tidak najis. Kalau najis nggak mungkin Rasulullah SAW suruh minum kencing onta. Rasulullah SAW bersabda, tadawu Allah, wala tadawu bil haram. Silakan berobatlah kalian wahai hamba-hamba Allah dan jangan kalian berobat dengan suatu yang haram. Kalau kencing onta itu haram dimakan, najis, maka tidak mungkin Rasulullah SAW memerintahkan untuk berobat dengan kencing onta tadi. Dan jangan seorang mengatakan itu darurat. Tidak, obat demam itu banyak. Jadi orang-orang orang Oraniyin itu, mereka fajtawul Madinah, mereka datang ke kota Madinah dan mereka tidak kuat dengan kondisi cuaca Madinah, demam. Obat demam tidak harus kencing onta, bukan darurat. Artinya itu sekedar obat. Jangan sampai menyatakan itu karena darurat. Tidak, obat masih banyak. Tetapi Rasulullah SAW menyuruh untuk meminum kencing onta menunjukkan itu boleh. Dan boleh diminum dan tidak najis dan tidak haram untuk dikonsumsi. Demikian juga dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan sallu fi marabidil ghanam. Salatlah kalian di kandang-kandang kambing. Dari sini para ulama mengatakan namanya kandang kambing itu tidak mungkin bersih ya sama sekali. Pasti ada kecip, kecipratan kencing kambing dan ada juga ya kotoran-kotoran kambing yang mungkin uh, ter, ter, ter, apa, ter, berserakan. Dan tidak mungkin bersih secara total, tidak mungkin setiap hari penggembala kambing ngepel gembala kambing, nggak mungkin susah. Ini pekerjaan yang setengah mati. Namanya gembala kambing terkadang ada rumput-rumputnya, ada percikan kencing kambingnya dan sering saya katakan bahwasanya kambing itu tidak punya WC khusus. Dia kapan mau kencing dia kencing ya. <laughs> BL tidak bisa disuruh tunda kemudian nggak ada. Dia di kandang dia dia dia buang air. Ini menunjukkan bahwasanya kotoran kambing itu tidak najis meskipun mungkin kotor atau menjijikan. Dari sini para ulama mengatakan bahwasanya hewan yang boleh dimakan maka kotorannya tidak najis. Kotorannya tidak najis. Oleh karena kalau kita terkena burung merpati, ya dia dia kotor tapi tidak tidak najis kotoran burung merpati. Dia kotor namun tidak najis. Ya. Allah alam bisawab. Dari sini saya sampaikan juga bahwasanya para ulama mengatakan seperti boleh menjual pupuk kandang, seperti pupuk yang dibuat dari kotoran sapi atau kotoran ayam. Ini boleh. Karena kotoran ayam dan kotoran uh, kambing atau sapi itu tidak najis. Adapun suatu najis, suatu yang najis tidak boleh di, diperjualbelikan. Karena kotoran ayam dan kotoran sapi tidak najis, maka boleh diperjualbelikan. Ada lagi yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelanjutan dari kotoran ada ya kambing ini ada kotoran manusia Ustaz. Sekarang ada disedot dikeringkan dicampurkan untuk uh, organik seperti itu. Gimana Ustaz? Ya, tafadhal jazakallahu khair. Kalau kotoran manusia itu najis ya. Manusia tidak boleh dimakan. <laughs> Jadi tidak boleh di, dicampurkan dengan organ-organ yang lain. Uh, tadi pertanyaan tentang apa tadi? Saya lupa tadi. Siapa yang bertanya tadi terakhir? Tentang apa? Oh ya, kotoran manusia ya tidak bisa ya dicampur karena manusia haram untuk dimakan <laughs> dan kotorannya dengan sepakat ulama najis ya. Kencingnya saja najis, bahkan menyebabkan bisa e, menimbulkan azab kubur bagi, bagi orang yang tidak bersih tatkala membersihkan cebok air dari air kencing bagaimana lagi dengan kotorannya oleh karena tidak boleh diambil dari bagian kotoran manusia kemudian dicampur dengan bahan-bahan kimia yang lain Allah alam bisawab Pertanyaan berikutnya, Ustadz kalau kencing onta boleh untuk berobat, tapi kenapa kalau makan daging onta harus berwudu? Minta penjelasan. Ya, ini, Allah alam bisawab ya. Apa sebab Eh, daging onta kalau dimakan diperintahkan untuk berwudu. Berbeda dengan daging kambing. Tatkala ada sahabat yang bertanya, apakah aku berwudu dengan karena makan daging kambing? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, insyi'ta terwabba. Jika kau ingin berwudu, jika tidak, tidak mengapa. Tatkala ditanya, apakah saya berwudu karena makan daging onta? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, iya berwudu. Dari sini, eh, sebagian ulama mengatakan bahwasanya memakan daging onta itu membatalkan Wudu, Membatalkan wudu. Sebabnya kenapa? Allah alam ya. Ada sebagian menyebutkan ilah sebabnya karena onta demikian, demikian. Tapi tidak ada dalil yang tegas yang menyatakan akan hal ini. Kalau kenapa daging onta dimakan batalkan wudu, kencing onta dijadikan obat, ya tidak jadi masalah ya. Tidak ada pertentangan sama sekali. Kencing onta dimakan jadi obat, daging onta kalau dimakan membatalkan wudu, Tidak ada pertentangan sama sekali. Jadi tidak ada yang perlu dipertentangkan. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran kan dijelaskan saat bahwa makan daging babi itu haram hukumnya. Yang akan saya tanyakan, apakah ada dalil yang mengharamkan kita menyentuh gini saat bagian tubuh babi yang masih hidup? Ini ya adalah permasalahan khilaf di antara para ulama ya tentang apakah karena soal Allah mengatakan aulah makhinzirin fa innahu rijis atau daging babi karena itu adalah najis. Apakah dia najisnya najis aini zatnya atau dia hanya ya hanya eh, dilarang untuk dimakan ya. Kalau kita melihat ayat tersebut ya, fa innahu rijis Allah mengatakan sungguhnya dia kotor, itu kembali kepada lahmah khinzir. Allah mengatakan aulah makhinzirin atau daging babi. Dan itu najis kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena lebih hati-hati kita mengatakan bahwasanya daging babi itu najis. Lebih hati-hati karena lafal ayat Al-Qur'an tadi, fa innahu rijis. Hu itu kembali kemana? Apakah kembali kepada seluruhnya sebelumnya atau cukup kepada daging babi? Minimal kembali kepada daging babi. Jadi daging, daging babi kata Allah najis. Rijis itu artinya najis. Oleh karena lebih hati-hati kalau kita menyentuh Eh, babi maka kita cuci tangan tangan kita. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Tidak kedengaran. Terima kasih Ustaz. Tadi disebutkan kalau bangkai ikan laut kan halal. Kalau ikan darat juga halal Ustaz ya. Ikan nila, ikan gurami gitu. sama. uh, hukum laut sama dengan hukum danau sama dengan hukum sungai ya, sama. Ada lagi yang bertanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bertanya tentang hukum cacing, Zat. Karena banyak di Indonesia kan cacing dibuat untuk obat, kemudian diperjualbelikan. Yang kedua, hukum tentang bekicot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, mengenai cacing dan bekicot, Allah alam, saya tidak tahu. Ya. Perlu belajar lagi ya. Saya tidak tahu. Ada pertanyaan yang lain? Ada yang bertanya? <laughs> Undur-undur itu apa? <laughs> saya nggak tahu ya. Kita punya kaidah umum, asal segala sesuatu hukumnya halal untuk dimakan. Sampai ada dalil yang mengharamkan. Ya. Tapi e, kemudian juga ada pembicaraan tentang masalah makna wa yuharrimu alaihimul khaba'if. Di antara sifat Nabi yang Allah sebut dalam surat Al-A'raf, Nabi mengharamkan suatu yang khabith, suatu yang menjijikkan, suatu yang buruk. Ini ada khilaf di antara para ulama apa maksud dari ayat ini. Ada yang mengatakan bahwasanya sesuatu yang dianggap jijik oleh seorang maka itu hukumnya haram dimakan. Namun ini dibantah oleh para ulama diantaranya oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Kalau kita mengartikan ayat ini dengan perkataan tadi, setiap orang menganggap jijik maka tidak boleh dia makan, berarti masalah pengharaman relatif. Bisa jadi seorang jijik melihat cacing, sebagian lain tidak tidak jijik, malah nafsu makan cacing. <laughs> Berbeda-beda oleh karenanya uh, yang dikuatkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah bahwa yang dimaksud dalam ayat tersebut mengharamkan suatu yang khabif itu menjelaskan bahwasanya sesuatu yang khabif, suatu yang haram pasti khabif. Suatu yang haram pasti buruk. Ya. Suatu yang haram pasti buruk, bukan suatu yang kita anggap uh, jijik kemudian otomatis menjadi haram karena kejijikan itu relatif. Ada yang mengatakan jijik, ada yang mengatakan tidak. Ada orang mungkin lihat kepiting dia takut. Ya. Ya. Ada orang mungkin lihat udang mungkin dia takut atau melihat belut dia takut, tapi ternyata dia halal. Intinya undur-undur saya tidak tahu undur-undur ya. <laughs> Biasa buat obat ya. Mudah-mudahan tidak mengapa. Mudah-mudahan tidak mengapa. Kalau ada yang mengharamkan apa dalilnya kita tanya. Apa dalilnya dia mengharamkan undur-undur? Karena dia tidak ber tidak berdarah, tidak berdarah dan tidak beracun. Ya. Masalah menjijikan relatif itu yang jadi saya pertimbangan. Ya, kalau itu relatif maka hukum asal suatu adalah halal sampai ada yang mengharamkan. Ada yang bertanya lagi? Kalau tidak ada sampai di sini saja apa yang bisa kita sampaikan kurang lebihnya anda mohon maaf yang benar katanya Allah Subhanahu wa taala yang salah dari saya pribadi dari kekhilafan dan kesilapan saya semoga Allah maafkan kita semua dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan semoga Allah memasukkan kita ke dalam surganya dengan rahmatnya yang maha luas wabillahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh